Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu qaulillah taala la tuharrik bihi lisanak وفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حين ينزل عليه الوحي وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه Bab firman Allah Ta'ala, La tuharrik bihi lisanak. Ini akan disebutkan oleh Alimah Bukhari tentang asbabul wurudnya. Sebab datangnya atau sebab turunnya ayat ini. Asbun nuzul. La tuharik bihi Larangan ini akan disebutkan tentang asbabul asbabun nuzulnya sebab turunnya ayat tersebut. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wahyu dan juga bab yang semakna dengan ayat di atas yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun pada beliau wahyu Kemudian Imam Bukhari mendatangkan Hadis yang muallak di sini waqala Abu Hurairah. Itu namanya apa? Muallak. Apa nama muallak? Digantungkan. Artinya dari Imam Bukhari sampai Abu Hurairah tidak disebutkan rentetan sanatnya, rijalnya, para rawinya. Langsung sebutkan waqala Abu Hurairah. Namanya hadis apa? Hadis muallak. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه قال الله تعالى ini namanya hadis apa? Hadisun kutsiyun Allah Ta'ala berfirman Ana ma'abdi idha zakaroni Saya bersama hambaku apabila hambaku mengingat aku Wa taharakat bi safatahu dan saya bersama hambaku apabila kedua bibir hambaku tadi bergerak denganku. Bi damir bi ini kembali kepada siapa? Siapa? Turman. Bi. Ya mutakalim itu kembali siapa? Hah? Allah. Mata harakat bi denganku. Siapa tahu? Siapa tahu? syafatani karena dia mutab kepada damir maka dibuang nunnya dia fa'il syafatani fa fa'il <clears throat> Jadi Allah telah berfirman, saya bersama hambaku apabila dia hambaku tadi mengingat aku dan menyebut aku. Dan aku bersama hambaku apabila apa? Dan wata harakat bi dan kedua bibirnya bergerak dengan aku jika dia menyebut aku demikian kata Allah Ta'ala yang diturunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lihat nomor dua catatan kaki. Kadzabul Fathi. Seperti di atas di seperti di atas itu dalam Fathul Bari. Yang tertera di atas itu seperti apa? Yang tertera di atas itu adalah yang ada dalam Fathul Bari. Wa fi umratil qari wa ghairihi haitsuma zakaroni. Ana ma abdi haitsuma zakaroni. Adapun dalam Umdatul Qari dan yang lainnya, lafadznya ana ma'abdi haitsuma zakaroni. Aku bersama hambaku di mana dia hambaku menyebut aku. Itu sebagian nuskoh lafadznya berbeda. Di situ idza zakaroni yang tertera di atas, demikian juga dalam Fathul Bari. Adapun dalam Umdatul Qari dan yang lainnya Hai haitsuma zakaroni di mana dia menyebut aku. Dan kedua bibirnya hambaku bergerak bersamaku. Bi itu. Dia ana. Siapa ana? Allahu taala. Dan ini sebagaimana yang telah lewat. Kita sebutkan berkali-kali kalau ingin memperluas permasalahan ini, tolong dibaca kitabnya Imam Bukhari yang namanya atau yang ber, diberi nama apa? Kholku Af'alil Ibad. Di sana lebih luas, lebih lengkap daripada apa yang tertera dalam bab-bab di sini. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah bil hadis rakam hadis bi rakam rakam hadis 7524 Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abu Awanata an Musa bin Abi Aisyah an Sa'id bin Jubairin an Ibn Abbasin fi qouli ta'ala la tuharrik bihi lisanak Qala Siapa falnya kola di sini? Firman. ah Masa teman? Abu Hurairah teman? Azid nih? Ibnu Abbas. Ani ah, Ibnu Abbas. Fikulu ta'ala la terkala. Abu Nanti kena orang sini Abu Hurairah plus Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas fi qouli ta'ala la tuharrik bihi lisanaka qala yani Ibnu Abbas. Apa dikatakan Ibnu Abbas? Kanan Nabi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'alitu minat tanzil siddatan. Yu'alitu yani maksudnya apa? Ketika turun wahyu, tanzil itu wahyu menanggapi dan mensikapi turunnya wahyu kepada dirinya itu benar-benar abot, sidah. Berat. Wa kana yuharriku safataihi. Begitu benar-benar menyebutkan lanjutannya dan dulu ketika turun wahyu kepada beliau, beliau Rasulullah SAW itu yuharriku safataihi menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Faqala li Ibn Abbas, Said maksudnya bilang. Maka Said bin Zubair bilang kepada saya. Eh, maka Said bin Zubair bilang katanya, Ibn Abbas bilang kepada saya. Ibn Abbas bilang kepada saya kata Said. Fa ana harikuhuma. Nah. Laka, aku pun wahai Said, aku pun ku gerakkan bibirku kedabirku kepada kamu. Jadi Ibn Abbas mengajari Said pun ya seperti Rasulullah dulu mengajari eh, melihat apa Rasulullah dulu dilihat oleh Ibn Abbas. Dulu karena beliau menggerak-gerakkan kedua bibir saya pun juga ku gerak gerakkan kepada kamu bibirku ini ketika ku bacakan ayat ini. Ya, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahriku sebagaimana dulu Rasulullah SAW menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Fakallah Sa'id dan maka berkata Sa'id, aku pun anak ya harikuhuma kama kana Ibn Abbas yahrikuhuma. Said pun bilang, aku pun menggerak-gerakkan kedua bibirku sebagaimana dulu Ibnu Abbas menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Faharraqa safata maka Ibnu Said pun juga menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Nah, dari situlah turun wahyu larangan dari menanggapi dengan tanggapan berat. Tenang saja, jangan terlalu ditanggapi dengan berat wahyu turun kepada kamu. Maka Allah berkata, La tuharrik bihi lisanaka litakjala jalabi. Wahai Muhammad, jangan kamu gerak-gerakkan dengan wahyu turun kepada kamu ini. Jangan kamu gerak-gerakkan lisan-lisan kamu. Letak jalabi untuk kau ber, terburu-buru. Jangan. Inna alaina jama'ahu wa Qur'ana. Sungguh. Kamu nggak perlu menggerak-gerakkan pun kamu nanti akan bisa membacanya dengan bacaan yang tepat. Kenapa? Karena karena kamilah yang akan mengumpulkan ayat itu pada dadamu. Dan saya pun akan membacakannya. Qala jam'uhu fi sadrika. Nah, inna alaina jam'ahu yakni Allah akan mengumpulkan, kami akan mengumpulkan ayat itu pada dadamu. Summa takra'u kemudian engkau membacanya. Artinya Rasulullah SAW diajari ini namanya ditegur itab dari Allah Ta'ala ketika menggerak-gerakkan jangan sejauh itu jangan terlalu berat engkau menanggapi wahyu turun tapi tanggapi dengan tenang karena kami akan mengumpulkan pada dadamu pada hatimu Quran ini Lalu setelah itu kamu yang membacanya. Faidah qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka bila kami membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Qala fastami lahu wa ansit. Maknanya faidah qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maknanya fastami dengarkan bacaan itu wa ansit dan diam. Ansit itu filamer. dari kata ansotayun situ insot dan diam langkah. Summa inna alaina an Kemudian atas kamilah untuk mengajari kamu untuk membacanya. Qala bakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atau Jibril alaihi salam istama'a. Nah, setelah itu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang kepadanya Jibril mendengarkan. Ya kan? Enggak seperti yang dulunya, yang awalnya sampai menggerak-gerakkan bibirnya, lisan-lisannya. Nah, setelah itu ketika datang Jibril kepada Rasulullah SAW, Jibril membacakannya, Rasulullah mendengarkan istama. Istama ini lebih dalam daripada makna samia. Sami'ah mendengar. Kalau istama itu mendengar sambil memperhati, perhatikan benar-benar. Istama'a yastami'u istima'an beda dengan sami'a yasma'u sam sam'an. Maknanya lebih dalam istama'a daripada sami'a. Ya ini benar-benar memperhatikan mendengarkan dan benar benar memperhatikan apa yang didengar. Zaid. Kan kan? Faida intalaqat Jibril, maka bila Jibril itu berangkat pergi dari Rasulullah salam qara'ahu Nabi wasallam kama akroahu maka Nabi pun membaca sebagaimana dibacakan oleh Jibril kepada beliau. Akro'ahu. Koro'ah membaca, Akroah membacakan. Perhatikan itu. Ya kan? Akri alaihi salam. Akri minni alaihi salam. Bacakan dariku kepadanya salam. Nah itu bacakan. Hanya sampaikan. Jadi maka setelah itu Rasulullah itu membaca sebagaimana dulu Jibril membacakan kepada beliau. Ini sebagai bukti bahwasanya Rasulullah SAW dalam tablik dalam menyampaikan misi kerasulan, misi syariat yang dibebankan kepada beliau, beliau maksum, dari kesalahan. Kenapa ketika ada kesalahan ditegur oleh Allah diluruskan, didandani, dibenahi seperti ini. Awalnya dulu menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Ketika turun wahyu kepada beliau. Lalu ditegur jangan seperti itu. Cukup kamu dengarkan baik-baik, serius. Setelah itu nanti kamu baca sebagaimana dulu kamu dibacakan oleh Jibril kepada kamu. Maka di sini dapat dalam faedahnya yang perlu kita pahami Rasulullah SAW menyampaikan tablik maksum terjaga dari kesalahan. Ketika salah diluruskan oleh Allah Taala, dibenahi, didandani dari langit. Adapun selain Nabi nggak ada jaminan baik itu para sahabat secara menyeluruh yang kibar dan yang lainnya, para tabi'in dan sampai hari kiamat nanti nggak ada orang yang terjamin dari kesalahan dalam menyampaikan syarat Allah Taala. Ya kan? Ada pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga, maka hujjah. Ya kan? Ada pun selain Nabi tidak hujjah kecuali ada dalil yang dipaparkannya. Tapi perhatikan, Qala Syekh bin Baz rahimahullah taala sarhu yubayyinul muallif rahimahullah taala fil bab fil bab ini dalam bab ini fil bab ini bab yang sekarang kita baca. Wa ma qablahu wa ma ba'dahu dan bab yang sebelum ini dan bab yang setelah ini Beliau Imam Bukhari menjelaskan anna af'alal makhlukin wasfun lahum bahwasanya perbuatan-perbuatan makhluk itu adalah sifatnya mereka. Di antaranya adalah dalam ayat ini. Ya kan? Dalam hadis ini kalau Allah taala ana abdi idza zakaroni atau haitsu ma zakaroni fataharakat bi safatahu. Seorang hamba membaca Al-Qur'an Allah bersama dia. Tapi bacaan hamba tadi adalah perbuatan dia. Tapi yang dibaca sifatnya Allah. Maka dikatakan bacaannya hamba tadi walaupun yang dibaca adalah Al-Quran makhluk. Tapi yang dibaca adalah kalamullah sifatnya Allah. Gerakan kedua bibirnya hamba ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi apa yang digerak-gerakkan oleh bibir tadi berupa Al-Quran adalah apa? kalamu kalamu kalamullah. Apa itu? Saya bilang alhamdulillah rabbil alamin. Nah, gerakan bersaing adalah makhluk. Tapi yang saya gerak-gerakan dengan kedua bibirku adalah kalamullah. Inilah yang dikatakan oleh beliau di sini, yubayyinul muallifu Mu'alif ini Imam Bukhari Ta'ala menjelaskan dalam bab ini dan bab sebelumnya dan setelahnya. Apa penjelasannya? Bahwasanya semua perbuatan makhluk adalah sifatnya makhluk. Wa anna fi'lallahi wasfun lahu subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya perbuatan Allah adalah sifat bagi Allah. Yang maksudnya Allah dan maha tinggi. Tahrikun Nabi sallallahu alaihi wasallam lisanahu wa qira'atun nabiyyi wa ghairihi dzalika hadi min af'alihi wa qira'atun nabiyyi wa ghairu dzalik hadi min af'alihi tahrikun nabiyyi lisanahu nabi menggerakkan lisannya dan bacaan nabi dan yang lainnya ini adalah perbuatan-perbuatan beliau makhluk bukan sifat Allah maka perhatikan Al-Quran itu kalau kita artikan kiroah, dia adalah makhluk. Tapi kalau kita artikan makro, dia adalah kalamullah. Mahfum? Al-Quran. Kita kita katakan kiroah berarti mak makhluk. Tapi kalau makro yang dibaca maka adalah kalam kalamullah. Al-Quran makhluk atau Bukan. Tinggal kita mau mengertikan kemana arahnya. Kita katakan kira'a. Al-Quran maknanya kira'a adalah makhluk. Kalau Al-Quran maknanya makro, yang dibaca adalah kalamullah. Maka di sini gerakan bibirnya Nabi, bacaannya Nabi dan yang lainnya dikatakan makhluk. Min af'alihi. Hadi min af'alihi. Wal makru'u. Lah, Wal makru'u. Dan yang dibaca huwa kalamullahi azza wa jalla. Dia adalah kalamnya Allah azza wa jalla. Wallahu subhanahu wal khallaku wal razzaku wa wal muhyi. Wa wal mumit. Wa wal fa'alu lima yurid subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wal khallak Maha pencipta. Wal razzak maha pemberi rezeki Awal muhyi maha yang menghidupkan. Maha menghidupkan, wawal mut maha mematikan. Wawal fa'al dialah yang maha banyak berbuat. Lima yurid. Banyak berbuat untuk apa yang ia ingin inginkan. Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa yang Allah inginkan. Subhanahu wa ta'ala. Wa kalamuhu sifatun min sifatihi dan kalamnya Allah adalah satu sifat di sifat-sifat Allah. Kama annahu al khallaku war razzaku wal-muhyi wal-mumit wa kullu dhalika sifatun min sifati sebagaimana Allah adalah khallaq Maha pencipta. Ar-Razzaq Maha berrezeki, wal muhyi Maha menghidupkan, wal mumit Maha mematikan. Seluruhnya itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Artinya apa? Semua nama Allah mengandung sifat khallaq, razzaq, muhyi mumit. Ini semuanya nama-nama Allah mengandung sifatnya. Mereka kullu dzalika sifatun min sifatihi. Fahakadha kalamu bil Qur'an wa kalamu bi ghairil Qur'an kullu dzalika sifatun min sifatihi. Begitu juga sama enggak ada bedanya kalamnya Allah dengan Al-Qur'an. Kalamnya Allah dengan selain Al-Qur'an seluruhnya adalah sifat daripada sifat-sifat Allah taala. Taliku billahi sesuai dengan Allah, taliku layak dengan Allah. Sifat-sifat itu, la yusabihuhu la yusabihuhu fiha khalquhu jalla wa ala. Tidak ada dalam sifat-sifat Allah ini makhluknya yang menyerupai Allah. Tidak ada makhluknya yang menyerupai Allah dalam sifat-sifat Allah tadi. Jalla wa ala. Kama qala subhanahu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah yang maha Suci berfirman laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dan dia Allah telah Maha mendengar dan Maha melihat. Maknanya pendengaran dan penglihatannya enggak sama dengan sesuatu yang dimiliki oleh makhluk. Qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. Wa lam yakul lahu kufuan ahad. Kul katakanlah wahai Muhammad. Wallahu ahad. Ya kan? Allah yang Maha Esa. Dalam semua perbuatannya, dalam semua sifat-sifatnya. Dalam semua nama-namanya ahad. Nggak ada sesuatu makhluk pun yang menyerupai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Walam yakullahu dan tak pernah ada bagi Allah kufuan ahad seorang pun yang menyerupai Allah Ta'ala dalam semua sifat-sifatnya dalam semua perbuatannya, dalam semua nama-namanya. Maka itu berarti kan kalimat dari Syekh bin Bas la yusabihu fiha khalquhu ayat inilah sebagai pondasinya. Semua sifat-sifat Allah enggak ada makhluknya yang menyerupai sifat-sifat tersebut dalam semua sifatnya enggak ada. Amal makhluk walau kaunun walau kalamun laikun adapun makhluk. Juga punya kalam. Punya af'al, punya kalam. Punya perbuatan, punya kalam laikun yang layak. Yang sesuai dengan makhluk tersebut. Lagi disembah. Simbah ail. Kemudian dijelaskan bagaimana kalam dan fiilnya makhluk Ya tarihin naksu wal fana'u wal maradu wa garu dalik. Ya tarihi. taro ya tari. Apa mananya? Apa mananya ya tari? Hah? Hah? Iktiro. Yani ya tari naksu wal fana. Perbuatan makhluk, kalamnya makhluk itu tercederai dengan kayak kekurangan dan juga akan fana akan habis adanya sakit dan yang lainnya dari perbuatan dan kalamnya makhluk. Kalamnya makhluk sefase-fasenya orang yang punya kalam dia memiliki kekurangan dalam kalamnya. Ya kan? Dan kalam tadi akan hilang, akan habis. Yang dulunya nggak bisa ngomong, kemudian bisa ngomong, nanti pun nggak akan bisa ngomong lagi. Itu makhluk. Yang dulunya nggak bisa berbuat kemudian bisa berbuat. Akan nanti nggak bisa berbuat lagi. Itu namanya makhluk akan ya tari naksu wal fana. Semua perbuatan makhluk sebijak-bijaknya orang yang berbuat dari makhluk maka kebijakannya tercederai teraibkan dengan adanya kekurangan nah, dan yang lainnya orang yang paling bijak tapi banyak kekurangannya baik perbuatannya ataupun kalamnya. Adapun Allah Ta'ala sempurna dari segala segi. Memiliki kesempurnaan yang mutlak lahul kamal al-mutlak. Dan kamal bagi Allah adalah sifat datiyah. nggak pernah memiliki sifat kurang. Dari semua sifat-sifatnya. Nah inilah perbedaan antara makhluk dengan Allah Ta'ala dalam hal sifat dan fi'il. Maka nggak perlu kemudian kita ingin mensucikan Allah dengan tindakan yang keliru. Kita rubah kita ganti. Kita namai ta'wil, kita namai tafsir dan yang, yang lainnya. Ini semuanya nggak perlu nggak nggak berarti. Kenapa? Karena pada dasarnya semua yang kita gantikan dari apa yang Allah ucapkan akan mengurangi kesempurnaan Allah. Semua yang Rasulullah ucapkan sebagai sifatnya Allah kita ganti dengan yang lain akan mengurangi Kesempurnaan Allah nggak akan mencukupi. Maka oleh itu nggak ada gunanya. Yang benar adalah diambil sesuai dengan dohirnya. Inilah dikatakan dohiria. Dalam masalah apa? Isbatul asma wa sifat bagi Allah Ta'ala. Ini wajib. Maka sayangnya Ibn Hazim Ta'ala dalam masalah fikiyah dohiria. Dalam masalah sifat muawwila. Inilah yang disesalkan, yang di disayangkan oleh alul ilm yang datang setelah beliau. Kok bisa? Dalam masalah fikihnya zahiriyah, dalam masalah sifat muawil. Ini yang disayangkan oleh alul gantaranya adalah kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah terhadap Ibnu Hazm dalam masalah ini. Apa? <clears throat> yang sepatutnya adalah dalam salah semua sifat yang harusnya zahiriyah malah terbalik. Fasifatul makhlukin taliku bihim wa tunasibuhum maka sifat-sifatnya makhluk taliku bihim layak dan sesuai dengan makhluk tersebut. Wa tunasibuhum sama taliku bihim tunasibuhum mananya sama. Sifatnya makhluk itu sesuai dengan keadaan makhluk serba kurang. Mau dikatakan walaha apa tuha Walaha afatuha. Sifat-sifatnya makhluk itu memiliki afat. Apa afat? Memiliki beberapa kekurangan. Wawariduha memiliki beberapa ya, perkara yang menghalangi sempurnaannya. Ini sifatnya makhluk. Wa sifatullahi bihi walhal kamalu walhal baqa wa Sedangkan sifat-sifat Allah layak dengan Allah. Sesuai dengan Allah. Dan sifat-sifat Allah dalam memiliki kesempurnaan, memiliki bako. Memiliki kesenantiasan kelanggengan. Bakok dan dawam maknanya sama. Artinya sifat-sifat yang dikatakan sifat dati ya. Memiliki bakok, memiliki dawam. Seperti Allah memiliki ilmu, nggak pernah Allah bodoh dan, dan tidak sedang bodoh dan tidak akan bo bodoh. Allah memiliki sifat kaya enggak pernah kere dan tidak sedang kere dan tidak akan ke kere. Allah memiliki sifat bijak tidak pernah memiliki kecurangan, tidak pernah memiliki sedang kekurangan dan kecurangan dan tidak akan akan dilewati ke kecurangan. Allah memiliki sifat apa? Sifat tak pernah tidur. Senantiasa terjaga. Kalau kita, ya kan, bisa terjaga, bisa tidur. Maka dikatakan lah al-baqa lah dawam santiasaan. wa subhana al-kamil fidati wa asma'i wa sifati wa af'ali. Maka Allah yang maha suci, maha sempurna dalam datnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan semua perbuatannya mematikan, menghidupkan, mengkayakan, memiskinkan, memberikan sakit dan yang lainnya tidak ada nisbat kepada Allah suatu kecurangan. Seorang dokter yang paling bijak memiliki banyak kekurangan. Seorang yang dikatakan hakim seperti Hasan al-Basri. Hasan al-Basri digelar dengan gelar al-hakim. Tapi juga banyak kekurangan yang terkait dengan kebijakannya dalam perkara tertentu perkara tertentu. Itu namanya manusia. Adapun Allah Taala memiliki sifat hikmah, hikmahnya nggak akan ada kekurangan sama sekali, nggak pernah mendolimi sedikit pun. Maka dikatakan La sabiha lahu wa la syarika lahu jalla wa ala la sabiha enggak ada sabi. Enggak ada yang menyerupai bagi dia. Sabi sama saja dengan fa, fa'il. Enggak ada yang menyerupai bagi dia nggak ada yang bersekutu dengan dia. Jalla wa ala. Maka penetapan yang ditetapkan seorang hamba menyelisih dari apa yang Allah tetapkan, menyelisih dari apa yang Allah tetapkan dalam sifat-sifatnya maka menjadi serba kurang, nggak jadi sempurna. Seperti yang ditetapkan sebagai manusia, Allah memiliki sifat turun katanya apa? Yang turun bukan Allah tapi rahmatnya. Coba bayangkan. Dari situ maunya menyelisihkan Allah. Tapi ujungnya apa? Ma rampas haknya Allah. Allah memiliki sifat turun. Rasulullah yang mengatakan, dibilang dia nggak turun. Yang punya sifat turun makhluk atau rahmat. Saya bayangkan. Nggak terasa bahwasanya termasuk merampas haknya Allah. Yang Rasulullah ucapkan, yang beliau adalah terjaga dari hawa nafsu. Bapaknya nanti anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi diganti oleh seorang Bukan dia yang tetapi apa? Rahmatnya atau malaikatnya. Wajah Arab buka wal malaku safan safa. Katanya apa? Bukan datang Rabbmu tapi apa? Datang malaikat malaikatu Rabbika. Malaku Rabbika datang malaikat Rabbmu. Jadi yang datang malaikat Allah enggak punya sifat datang, enggak mampu, enggak boleh, dilarang oleh seseorang. Padahal Allah bilang dalam Al-Qur'an, wajah Arab buka wal melakukan safa safa. Ya kan? Lah kok bisa? Allah bilang wajah bukan tiba-tiba kita bilang apa? Wajah malaku rabbika. Lebih. Akhirnya Allah tidak punya sifat datang. Mau nggak mau dia mau rampas haknya Allah berupa sifatnya. Nggak terasa. Ini suatu kecurangan yang besar. Dia boleh datang, kalau Allah nggak boleh datang. Kalau Allah datang akan serupa dengan makhluk katanya. Padahal sudah dibilang laisa kamisli Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yakun, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tinggal menetapkan saja. Allah memiliki sifat datang, enggak serba dengan datangnya makhluk. Cukup. Maha tinggi Allah dan maha besar dan maha mulia Allah dengan sifat sifat datangnya Allah. Maha suci dari serupanya dengan makhluk karena laisa saya syai'un. Tapi bilangnya lain. Enggak, kalau Allah bilang dikatakan ini Allah yang datang maka serupa dengan makhluk. Inilah kelirunya seharusnya mensucikan sifat Allah malah dia menyerupa menyerupakan. Karena menyerupakan nggak boleh akhirnya apa? Diganti. Diganti. Nah pengganti ini dianggapnya suatu bijak kebijakan padahal yang suatu kecurangan itulah. Orang yang mau bijak menjadi apa? Zalim. Merusak akidahnya kaum muslimin. Dan ini diperhatikan ya kawan. Kalau orang itu tidak belajar dengan sumber ilmu yang benar, mengikuti apa yang dia dengar, mengikuti apa yang dia baca. Dan itulah menjadi bid'ah di muka bumi ini merayap di mana-mana merata. Setiap sengkal tanah penuh dengan bid'ah yaitu gara-gara apa? Cuma taklid. Berprasangka baik dengan orang yang dianggapnya punya ilmu. Dan ini di mana-mana. Dalam semua perkaranya kaum muslimin kebanyakan sekarang ini di liputi dengan bid'ah. Dalam urusan jenazah, ya kan? Dalam urusan sholat, pokoknya sudah. Manusia ini dilibatkan dengan bid'ah dari sebelum lahir sampai masuk ke liang kubur. Oleh mereka-mereka yang kenapa? Karena cuma mengikuti orang yang di sekitarnya tanpa ilmu. Maka belajarlah ilmu inilah yang menjadikan orang itu mengentas dari orang tertentas dari dari kesesatan, kedoliman yang selanjutnya. Bidillah taala. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam yusibuhu siddatun inda sama'il wahyi. Nah, inilah tadi. Kalamnya beliau tadi. Mana tadi? Kalau Ibn Abbas, karena Nabi SAW yu'aliju menetanzili siddatan. Apa makna apa makna yu'ali jumlat tanzil siddatan? Ini sebenarnya mengatakan wa kana sallallahu alaihi yusibu siddatun. Tadi bilang Ibnu Abbas apa? kanan Nabi sallallahu dulu Nabi sallallahu itu yu'ali jumlat tanzil siddatan. Maknanya ini. Dulu Nabi sallallahu itu yusibu siddah. Tertimpa keberatan abot ketika mendengarkan wahyu. Hirsan minhu ala hifdil wahyi. Karena apa? Karena demi keseriusannya beliau sallallahu alaihi wasallam, kesungguhannya beliau salam untuk menjaga wahyu. Dan demi kesungguhannya beliau untuk mawayah fadhu kama ja'a bi Jibril alaihi wassalam. Itu makna kalamnya benar -benar tadi. Wa kana Rasulullah yu'aliju minat tanzili siddatan. Maknanya apa? Yusibu siddatun indah sama'il wahyi. Hirsan minhu ala hifdil wahyi. Dulu tertimpa berat ketika mendengarkan wahyu. Murni karena kesungguhannya beliau untuk menjaga wahyu. Dan untuk menjaganya, menghafalnya. Sebagaimana didatangkan oleh Jibril alaihimah sallallahu alaihi wasallam wa kana yuharriku lisanahu inda sama'i ma yukri'uhu saya dibaca yaqra'uhu yukri'uhu dan dulu Rasulullah itu menggerakkan lisannya, menggerak lisannya ketika mendengarkan apa yang dibacakan. yukri uhu. Bukan yakro'uhu. Mahfum? Mahfum? Apa bedanya mana yakro dengan yukri? Ah. Apa bedanya? Tur. Yukri. Ah, membacakan. Jadi dulu itu menggerak-gerakkan lisannya ketika mendengarkan apa yang dibacakannya oleh Jibril kepada beliau. Kenapa menggerak-gerakkan liyah fadho? Supaya Nabi itu mengapal waliyat batu alfat supaya memastikan lafadznya jangan sampai keliru. Fanahahullahu an maka Allah pun melarang dari gerak-gerakan itu. Maka Allah telah berfirman, la tuharrik bihi tak jalabi. Jangan kau wahai Rasul wahai Muhammad kau gerakkan dengan bacaan itu. Dan kalau kau gerakkan Quran itu dengan lisanmu untuk kamu terburu-buru dengan dengannya. Jangan. Wa fil ayatil ukhra wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaik laika wahyu. Jangan kau terburu-buru dengan baca Al-Qur'an sebelum selesai wahyu turun kepada kamu. Wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah wahai Rasul, wa Rabbku tambahilah aku il ilmu. Ayat ini dipahami oleh ahlul ilm, Rasulullah enggak pernah disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan selain ilmu ilmu, nggak pernah. Minta harta, minta ini nggak pernah. Tapi yang disuruh minta tambahan adalah il, ilmu. Ini menunjukkan tentang kemuliaan il, ilmu. Ini ilmu ilmu din. Wala min lutfillahi bihi wa rahmatihi iyahu alla yata'ab bal yunsit wa yastami' Dan ini termasuk kelembutan Allah dengan Nabi. Bihi bin Nabi. Dan termasuk kasih sayangnya Allah kepada Nabi. Apa bentuknya? Bentuk kelembutan Allah, bentuk sayangnya Allah terhadap Nabi. Allah yatab, janganlah dia capek. Bal yunsid bahkan cukup mendengarkan wayastami memperhatikan mendengarkan sambil penuh dengan perhatian fa'idanta Jibrailu minal wahyi hafidahu alaihi salatu wassalam ma huwa bihajatin ila takallufin. Maka bila Jibril selesai dari membacakan wahyu, Nabi pun menghafalnya. Rasulullah ma huwa bihaja, enggak perlu enggak ada keperluan kepada takalluf ila takalluf kepada enggak perlu kepada takalluf memberat-beratkan dalam menerima wahyu sampai digerak-gerakkan jangan sampai luput. Balillahu yajma'u biqalbihi wa yukri'uhu iyahu. Bahkan Allah Ta'ala mengumpulkan Quran itu pada hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam dan membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yahfaduhu iyahu subhanahu wa ta'ala. Atau wa yuhaffiduhu iyahu subhanahu wa ta'ala. Wa yuhaffiduhu iyahu subhanahu wa ta'ala dan Allah memberikan tahfidz apa penjagaan, penghafalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Ini bentuk kasih sayangnya Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. oleh qala inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Dikarenakan untuk inilah Allah Taala berfirman inna alaina. Alaina namanya kewajiban. Alaina namanya apa? Kewajiban atas kami. Kata Allah. Mengumpulkan Al-Qur'an itu dan membacakannya. Yakni jam'ahu bisadrika atau jam'u bisadrika. Wa qira'atu yakni yajibu an taqra'ahu kama unzila. Jadi Allah yang mengumpulkan Quran itu dalam hatimu. Dan bacaannya yaitu wajib engkau baca Al-Quran itu sebagaimana diturunkan. Bahkan maka dulu Rasulullah itu mendengarkan dengan penuh perhatian kepada Jibril. sit dan diem Faidantaha Jibrailu qara'ahu kama unzila. Apabila Jibril selesai dari menurun membacakan wahyu, Nabi pun membacanya sebagaimana diturunkan walam yahram min husai'an, enggak mengurangi sedikit pun sayan, sedikit pun. Sempurna. Wa hadha min hifdzillah li hadzal kitab al-azim. Dan ini bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an, terhadap kitab yang agung ini. Wa anna hadzal nabiyya al-ummiyya sallallahu alaihi wasallam alladzi la yaktub la yaktubu wa la yaqra'u al-khatta anzalal anzala Allah alaihi hadzal kitab al-azim al-mu'ziz. Dan nabi yang ummi, apa mana ummi? Buta huruf. Enggak bisa baca. Ummi. Apa mana ummi? Enggak bisa baca. Buta huruf yang tidak menulis nggak bisa membaca tulisan walayakul khat Allah menurunkan pada beliau Al-Quran yang agung ini Quran yang mukjiz. Apa namanya mukjiz? Yang memiliki ijaz, memiliki kekuatan dan melemahkan seluruh tukang tukang tukang syair. Dari dulu sampai hari kiamat nggak akan ada yang mampu membuat apa syair yang membandingi dalamnya makna Al-Quran. Al Siapa yang membuat tentunya akan terkurangi dari semua lafat-lafatnya, kalimat-kalimatnya. Ini namanya mu'jiz. Dul ijaz. di dikorahu wa hafidhu wa wa walil ummah. Quran yang telah dibacakan dibaca oleh Nabi dan dihafalnya dan disampaikannya kepada umat. Wa unzila alil wahyu sani atau wa anzala alil wahyu sani yaitu sunnah dan Allah menurunkan pada Nabi wahyu yang kedua ini berupa sunnah ala anwa'iha wa kasratiha dengan seluruh macam-macamnya dan banyaknya Pak. Maka Rasul pun menghafalnya dan menyampaikannya wahyu yang kedua berupa sunnah tadi itu kepada umatnya alaihi wasallam fa inna ma'alaikal balak wa alaina al hisab maka hanyalah kami Hanyalah maka hanyalah engkau yang kewajiban untuk menyampaikan wahai Rasul. Fa nama alaikal barak. Hanya saja kewajibanmu cuma menyampaikan. Wa alaina kami yang bertanggung jawab untuk apa yang terkait dengan syariat kalau ini sepanjang apa, sejauh apa, sebanyak apa. Ini hisabnya Allah yang punya perhitungan. Tengok di sini loh, itu semua Nah, ini. Tadi duhur itu panas-panas main semua di bawah pohon sana, pohon apa? Mangga itu. Kalau nggak diuprak, pernah suruh pulang nggak mau pulang. Longgo tidur. Hmm. Nah. Makanya saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak itu kalau siang tuh diperhatiin. Waktu tidur supaya tidur. <clears throat> Perhatikan, fakat bala gol mubin maka sungguh beliau sallallahu alaihi telah menyampaikan dengan penyampaian yang benar-benar mubin gamblang jelas. Wadal amanah dan menunaikan amanah. Wajami washabi ya lahu bidalika dan seluruh para sahabatnya memiliki kesaksian, memiliki kesaksian pada beliau sebagai pembawa tablik sebagai penyampaikan-penyampai amanah berupa risalah. Semaman ba'dahu min a'immatul Islam kemudian setelah para sahabat man ba'dahum mereka juga bersaksi dari para a'immatul Islam. Tentang apa? Tentang kewajiban Nabi telah tertunaikan. Wa wa qaulu ahli sunnah wal jama'i la yaumina hadha. Ini adalah perkataannya harusnya wal jama' sampai hari kita ini. Yasyaduna lahu bil balak. Mereka bersaksi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai wa nahnu lahu bil kami juga kata saya bin Bas wa nahnu kami juga bersaksi untuk beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah menyampaikan wa kullu muslim aqala dzalik seluruh muslim paham akan itu kullun yashhadu lahu bidzalika wa yu'minu bidzalika seluruhnya kullun semuanya orang muslim masing-masing mereka bersaksi bagi beliau salah salam tentang tablik, tentang penyampaian amanah dan beriman dengan itu. Wa annahu ballagol wa annahu ballagol wa ballaghal mubin alaihi satu wassalam wa annahu hafidhu ma unzila ilaihi wa addal amanata wa lam yutawaffa dan Nabi SAW tidaklah dimatikan illa waqad ballagha ma unzila ilaihi melainkan telah menyampaikan apa yang diturunkan kepada beliau. Wa akmalallahu dan Allah menyempurnakan dengan dengannya ad-din. Nabi ini sebagai pembawa din bentuknya telah sempurna. Wa atamma bi nikmata alaihi dengan nabi ini Allah menyempurnakan nikmat pada hambanya. Maka enggak perlu bid'ah. Enggak perlu bid'ah, enggak perlu khurafat dalam agama ini Nggak perlu nambahi, nggak perlu mengklaim maslahat tanpa dalil. Ya kan? Bilang ini masalah dakwah. Masalah dakwah harus menerjang dosa. Nggak perlu kenapa? Karena sudah sempurna agama ini. Yang halal sudah halal dari dulu sampai kiamat. Yang haram sudah haram sudah sampai kiamat. Nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Amin ya, Pak? Hah. Nah. Maka kalau nggak ada penyebutan tentang haramnya sesuatu, kita nggak boleh menyebutkan dari diri sendiri. Ha? kalau nggak disebutkan oleh Allah, maka kita nggak perlu menyebutkan. Kalau nggak ada syarat dari Allah, maka kita nggak perlu bikin. Kenapa? Karena agama telah sempur, sempurna dengan diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia nggak puas kalau nggak menambahi. Illa man rahimahullah. Kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala sehingga terjaga dari hal tersebut. Tapi ya insyaAllah dalam, sampai sini dulu kita cukupkan. Halaman 356 insyaAllah kita baca lanjutannya pada waktu tertentu. Alhamdulillah. Minta fadlalu.